رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب نمع الله سبحانه وتعالى القاهر القاهر secara bahasa Al-Qahr artinya adalah Al-Ghalabah Al-Ghalabah menang ya, kemenangan wal akhzu min fawq wal akhzu min fawq mengambil dari atas mencabut ya mungkin bisa seperti itu menarik dari atas. Hingga kalimat qaharahu yaqruhu yaqhuruh qahara yaqhuruh yaqharuh yaqharuh qahara yaqharuh sama dengan ghalabahu sama dengan ghalabahu mengalahkannya fa ammal yatima fala takhar. Kata-kata kahar. Nanti maknanya lain di situ. Uh, uh, sesuai dengan makna yang pertama, al-akhdhu min fawq ini mengambil sesuatu dari atas dengan paksaan. dari kata qahara yakhar Di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna al-qahr itu ar-riyadhah wa tadlil, ar-riyadhah latihan. Bisa bermakna ar-riyadhah. Ar-riyadhah wa wa tadlil. Tadlil merendahkan membuat sesuatu jadi hina, membuat sesuatu jadi rendah. Itu tadlil. Zallala yudhallilu tadlil. Kata zal seperti dal kita ada titiknya. Riyadhah wa tadlil membuat jadi hina, membuat jadi rendah. Seperti ungkapan Qahara fulanun an Qahara fulanun an Si fulan mengqahar unta itu. Ini maksudnya idza radaha wa dhallalaha. Ketika dia menundukkan dan melatihnya, kan dilatih dulu dipaksa dulu kan ditundukkan dulu dijinakkan baru dia bisa dilatih Kohara an-nafah memaksa menundukkan mengalahkan juga melatih ini makna secara secara bahasa dan al qahar bentuk mubalaghah dari al-qahir al qahar bentuk mubalaghah dari Al-Qahir. Dari wazan apa? Fa'al. Dari wazan fa'al. Fa'alun lima yurid. Nah, seperti itu. Fa'al. Nama ini apa? Eh, jadi bentuk syarat mubalaghah itu bentuk mubalaghah tersebut itu berarti menunjukkan bahwa itu terjadi apa? Yaksur wa nah, yakni adanya taksirul qahr, sering dan banyak pemaksaan tersebut. Penundukan, ini menundukkan, ini perbuatan Allah menundukkan makhluknya, mengalahkan mereka, ini banyak. Ini sebagaimana nanti dijelaskan, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah. Satu saja. Satu saja. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa selamat darinya. Apa? Al-maut. Ada yang lolos? Itu kaharnya Allah terhadap seluruh makhluk. Nah, baik. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran kata-kata Al-Qahir makna atau nama Al-Qahir itu disebutkan dalam dua tempat dalam surat Al-An'am ayat 18 dan ayat ke-61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Kemudian wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan. Adapun al-qahhar itu dalam beberapa tempat dua nah rata-rata dalam dalam bergabung dengan nama Allah yang lainnya itu al-wahid Al-Wahidul Qahhar. Seperti dalam surat Ar-Ra'du ayat 16. Ar-Ra'du ayat 16, ayat surat ke-13 ayat 16. Kemudian surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-16 juga. Surat ke-40 surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Nah, dalam surat Yusuf sebelumnya dalam surat Yusuf perkataan Nabi Yusuf kepada dua sahabatnya firman dalam firman Allah ya sahibai sijin A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ayat ke-39 Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abakum Faedah sedikit Sebagian orang yang membela kuburiyun membolehkan melegalkan untuk menyembah habaib, menyembah kubur, menjadikan ayat ini menantang ahli sunnah menyatakan mana ya dalam ayat ini beliau alaihi salam mengajak kepada tauhid rububiyah mana dalilnya tauhid asma wa sifat atau tauhid uluhiyah tidak ada lanjutkan ayat tersebut lanjutkan ayat tersebut ma ta'buduna min dunihi jadi semua kalam Allah itu tidak boleh di dia akan sana atasnya kemudian bawahnya sabik dan lahirnya itu berhubungan berhubungan nah, pada bagian tertentu seringnya berhu berhubungan menjelaskan satu sama lain ini intinya. intinya Allah itu saling menjelaskan satu sama lain bukan saling benturan seperti kalamnya manusia nah, ini ayat-ayat ini menerangkan dakwah kepada tauhid uluhiyah dakwah kepada tauhid uluhiyah. Nah, Nabi jadi ya, artinya Nabi Yusuf pun mengajak orang untuk beribadah kepada kepada Allah. Tapi kenapa disebut arbab? Karena itu terpatri pada benak manusia. Ya, nah, artinya fitrah dia ajak mereka untuk berpikir dengan fitrah mereka dikenalkan. Baik. <clears throat> Nah, di sini dalam apa? Baik. Al-Qahar. Itu dalam surat Yusuf, kemudian dalam ayat yang lain juga ada seperti dalam surat Ar-Ra'd tadi sudah, dalam surat Ghafir, dalam surat Ibrahim. Jadi berturut-turut surat Ar-Ra'd, nah, surat Yusuf ayat 39, surat Ar-Ra'd ayat 16, surat nah surat Ibrahim ayat 48 surat Ghafir tadi sebelum itu surat Sot, nah surat Sot ayat 65 66 Qul innama mun ana mundir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar ayatnya itu dalam surat surat ayat 65 66 ayat 65-nya. Dalam surat Ibrahim disebutkan apa apakah ada Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wa ghairat tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil qahhar ayat 48. Kemudian juga dalam surat eh, Az-Zumar jadi berturut-turut juga surat Sad, Az-Zumar, Ghafir seperti awal Yusuf, Ra'du, Ibrahim Yusuf, Ra'du, Ibrahim belakangnya surat Sad, Az-Zumar dan surat Ghafir 6 di enam tempat Lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanah. Huwa huwa Allahul Wahidul Qahhar. Ini sebagaimana sudah lewat nama Allah itu kalau disebutkan secara terpisah sudah mengandung kesempurnaan, ketika disebutkan beriringan dengan nama yang lain mengandung kesempurnaan lagi di atas kesempurnaan yang ada keindahan yang ada. Nah, tadi anak belum, belum sempat carikan apa namanya makna. Di sisi ini, tapi yang jelas seperti itu. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu Huwal huwallahul wahidul ahar. Kemudian terakhir dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir. Yauma tubad yaumhum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar ayat 16. Baik, sekarang makna yang terkait dengan nama Allah. <coughs> Qala Zajjaj <coughs> Wallahu ta'ala qahar al-mu'anidin Ini makna nama Allah al-qahar Artinya Allah qahara al-mu'anidin. Makna al-ghalabah antum pahami saja, bisa antum rangkai. Antum banyak katanya, Diksinya banyak. Qahara al-mu'anidin bima aqama minal ayat. Allah menundukkan para pembangkang dengan membentangkan ayat-ayat dan dalalat bukti-bukti tentang ketauhidannya. Allah menundukkan para pembangkang dengan membentangkan ayat-ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan ketauhidannya. Wa qahara jababirata khalqihi dan mengalahkan atau menjatuhkan, menghinakan jababirata jababirata khalqi para penindas di kalangan makhluknya, orang-orang yang berkuasa, diktator. Bi'izzi sultanihi dengan keperkasaan kekuasaannya, kemuliaan kekuasaannya, wa qaharal khalqa dan mengalahkan seluruh makhluknya kullahum wa qaharal khalqa kullahum bil bil maut bil maut dengan kematian enggak ada yang satu pun yang lolos Nah, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah walau kuntum fi burujim musyayyadah walaupun kamu di dalam benteng dalam tembok yang tinggi besar kokoh maut pasti tetap akan menjemput kamu sesehat apapun berlapis gizinya hebat olahraganya masya Allah rajin rumahnya steril, serba steril. Makanannya diperiksa dari kuman, ruangan rumahnya, bajunya, pakaiannya. Nah, terjaga dari yang namanya racun. Hebat kan? Dan ini orang Yahudi seperti ini memang. Tapi Allah katakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Berlapis pengawal. Jadi ya, kalau sudah Allah tetapkan untuk mati, biarpun berlapis-lapis benteng ataupun pertahanan yang melindunginya, tetap maut akan me ini satu baru satu al maut. Taruhlah lagi yang kecil lagi yang ringan. Virus influenza. Nah, kalau sudah kena, nah bisa terkapar tiga hari tiga malam. Itu baru satu. Ya. ya. ya meler terus. Itu sudah kekalahan. Mau nggak mau nantang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nggak mungkin. Allah itu kohar, Itu baru bagi sebagian dari tentara-tentara Allah. Apalagi sebutir kerikik debu. Nah, sebutir setitik debu. Kalau sudah kelilipan mata. Kelimpungan Gitu. Jangan menantang, jangan menantang Allah. Nah, ini ingat juga dari sini juga ingat Allah menyatakan, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Jangan mengganggu wali Allah. Orang-orang yang dicintai Allah, Allah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus akidahnya, yang jujur akidahnya, imannya, jangan diganggu. Ya. Nah, Allah kah? Qahar. Baik. Qala al hulaini al-Qahir, nah sekarang al-Qahir. Maknahu al-Qahir bahwa Allah Subhanahu wa taala yudiru khalqahu bima yurid. Yudiru mempergilirkan. A'udzubillahi minasyaitonir makhluk-makhluk ciptaannya dengan apa yang dia inginkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang ada yang kalah, ada yang menang, ada yang di atas jadi majikan, ada yang jadi budak, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi murid. Nah, kadang ada yang jatuh, ada yang sehat. Ada yang bangkrut, ada yang untung. Digilirkan. Fayaqa'u fi dzalika ma yashuqqu wa yathqal wa yaghum wa yahzan. Maka terjadilah dalam ketetapan Allah ini nah, ini bukan sini bukan yudir ya yudabbir nah, mem, yani mengatur mengolah meng, menata makhluk makhluknya itu ya dengan pergiliran kan juga tidak masalah nah mengatur makhluknya dengan apa yang dia inginkan sehingga apa terjadi hal-hal yang berat bagi sebagian mudah ringan bagi yang lain hari ini ada yang sumpek sisi yang lain bagian lain ada yang sedang farhan luar biasa berbunga-bunga hatinya. Ada yang sedang dendam, yang lain sedang plong, damai. Ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang kesulitan, ada yang dapatkan kemudahan, ada yang senang, ada yang tertawa, ada yang menangis. Wa yakunu minhu hayati au naqsul jawari. Bisa jadi terjadi, terjadi di sini dengan pahara Allah ini tadi Allah mengatur makhluknya ada yang terampas kehidupannya mati atau berkurang anggota badannya atau berkurang kemampuan sebagian anggota tubuhnya sakit terkapar di atas tempat tidurnya nah, lemah badannya tidak mampu bangkit pusing nah, fala wahadun ahadun tadbirihi bentuk qahr tidak ada satupun yang bisa menentang, mengelak dari pengaturan Allah. Ini kita semua di dalam pengaturan Allah. Tidak ada bisa yang tidak ada pula yang bisa keluar dari takdir Allah. Nah, dari sini berarti apa? Dalalah mutabakah, dalalah tadammun dan dalalah iltizam. Dalalah iltizam itu menunjukkan apa? Kudratullah. Tamah. Ya kan? dan hikmahnya. Hikmatullah yang balighah. Baik. Itu tadi Al-Qahir. Kalau Al-Qahar, kata Al-Hulaimi, dia mengatakan, An yakhara wa la bihalin an yakhara wala yukhar bihalin dia mengalahkan tidak terkalahkan sama sekali dia mengalahkan Allah itu maha mengalahkan tidak bisa dikalahkan sama sekali maka eh, hati-hati bertakwalah kepada Allah dalam urusan diri kita pribadi, dalam urusan orang lain, kehormatan orang lain, urusan dakwah. Hati-hati. Orang-orang yang terzalimi diingat kalau mereka mengadu kepada Allah, maka tidak ada yang bisa nah, mencegah lagi kalau Allah membalas. Hati-hati. Jangan sakiti wali-wali Allah. Jangan ganggu wali-wali Allah. Nah, Allah yang mengumumkan perang. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang bisa menerima tantangan Allah? Nah, Qahir jadi dengan semana dengan qahar. Di sini Syekh menyebutnya al-qahar kulli syai'in. Dia maha mengalahkan, maha menundukkan, maha memaksa, menekan segala sesuatu Alladhi khada'at lahul makhlukat. Yang tunduk kepadanya seluruh makhluk. Sehebat apapun dia. Sekuat apapun makhluk itu. Dia akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah. Tidak akan mungkin menang. La yu'jizuhu syai'un. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga, mengawasi. Ini dibaca oleh kita semua. Surat enam ah, Al-Baqarah ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa kesulitan menjaga, memelihara, mengawasi langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Seperti ini mau menantang Allah atau menerima tantangan Allah dengan menyakiti para walinya. Faqad azantuhu bil harb mereka yang mencoba mengganggu orang-orang yang beriman, pasti akan Allah balas mereka. Tinggal tunggu waktu. Dan ingat juga, jangan mencoba-coba untuk menodai dakwah ini. Dakwah ini milik Allah. Dakwah ini milik Allah. Allah yang pilih orang-orangnya. Kita bersyukur kepada Allah dipilih oleh Allah berjalan mengenal dakwah ini. Berjalan bersama orang-orang yang membimbing, bersama para ulama, baqaya salaf, sisa-sisa para salaf masih ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah memberikan kesehatan dan menjaga mereka dan menyenangkan kaum mukminin dengan memperpanjang usia mereka mengokohkan mereka di atas al-haq. Nah, bersyukur kita. Hmm, dipilih oleh Allah di atas jalan yang lurus ini. Nah, jangan kotori. Buat cemar dengan kelakuan-kelakuan kita. Perbuatan-perbuatan kita. Omongan-omongan kita. Nah, menyebarkan syubhat merusak, menimbulkan permusuhan fitnah di kalangan kaum mukminin, di kalangan salafiyin. Allah Al-Qahhar Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dan Dia menundukkan segala segala sesuatu. Fahahwal maut. Nah, ini salah satu diantaranya. Al maut la yastati'ul khalqu raddahu أو daf'ahu. Nah, ini kematian yang telah ditetapkan oleh Allah menimpa setiap yang berjiwa, setiap yang bisa bernafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La yastati'u ahadun minal khalq raddahu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolaknya, yang bisa mengelak darinya. Hatta al-maut. Hatta al-malakul maut. <clears throat> Malaikat yang bertugas mencabut nyawa pun tidak lepas dari kematian. Bahkan al-maut pun tidak bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Ketika dipanggil seluruh penduduk neraka, penduduk surga <clears throat> Hal ta'rifunahu? Kalian kenal ini dalam wujud Di Dibawa al-maut. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Dilihat oleh penduduk neraka, dilihat oleh penduduk surga. Lalu diserukan, "Ya ahlal jannah khuludun fala maut." Itu al-maut, tidak ada lagi. Dia makhluk yang menakutkan, haddam. <clears throat> ya, lil kulli ladzat, penghancur yang harus kita senantiasa ingat. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian. Nah, bukan sekedar kalau kita nanti akan mati. Apa persiapan kita untuk menghadapinya? Man asha ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, kebiasaan, dia akan mati di atasnya. Biasa buat jelek, Naudzubillah. Biasa di atas kebaikan, nasallallahu dzalik. Dia bahkan mati di atas di atas keadaan tersebut. Nah, ingat-ingat nah, banyak-banyak ingat-ingat mati. Nah. Terbanyak ingat kematian bukan ya kita yang semuanya yakin nah, tidak akan bisa kita mengelak. Tapi apa yang kita buat artinya kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut mengingat kematian berarti kita mengingat nanti akan berdiri di hadapan Allah, nanti akan ditanya oleh Allah, kemudian nanti akan disidang dengan si fulan, dipanggil nanti si fulan, si fulana, alam yang uangnya saya bawa, yang kehormatannya saya langgar, yang saya tuduh demikian, yang saya fitnah jadi seperti ini. Itu yang akan kita hadapi. Perbanyak ingat kematian. Apa yang akan saya hadapi? Wah, saya akan berbanyak amalan. Subhanallah tidak cukup. Kalau kita tidak minta, tebusan dari Adit minta kerelaan dia. Yang kita langgar darahnya, yang kita langgar kehormatannya, yang kita langgar hartanya. Wah, sesama salafin masa menuntut ya subhanallah. Para sahabat tidak ada mikir seperti ini. Kita kadang-kadang mikirnya wah sesama salafin masa menuntut sih. Pikiran siapa seperti ini? Para sahabat lebih tahu dari kita, tidak pernah pikiran seperti itu. Enggak mungkinlah dia menuntut saya. Ini saya sama salafiyin, apalagi kalau nah, merasa dia ustad. Nah, masa Ikhwan menuntut ustadnya sih? Nah. Subhanallah. Nasallallahu salam wa afiyah. Nah. <clears throat> Jangan jadi orang-orang bangkrut, bangkrut ya jadilah orang kikir. Kenapa kok suruh kikir? Iya. Jadi orang kikir jangan berikan amalanmu untuk orang lain. Ya, jangan berikan amalan itu untuk orang orang lain dalam artian jangan mau diambil amalan kita. Ya, dengan apa kita menyerahkan amalan itu? Kita menghibah dia, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, menyakiti dia, memukulnya. Ya, ada sebuah perumpamaan ingat ini. Mungkin sudah pernah anak ceritakan. Seorang ayah mengajarkan pada anaknya untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Coba tuh berantem terus dengan yang lain. Tengkar, mulutnya kasar. Coba kamu paku. Papan ini, paku. Ya. Setiap kali kamu berantem, setiap kali kamu nyakitin orang, kamu paku satu. Paku, paku, paku terlihat uh, banyak sekali dia menyakiti orang lain. Dia coba berhenti. Dia berhenti. Kalau kamu berhenti, cabut satu persatu. Dah, ya, cabut. Minta maaf dia sama orang itu. Sudah, dia cabut. Berarti dia sudah nggak pernah lagi nyakitin orang lain. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Ditunjukkan dia. Nah, kemari. Coba kamu lihat papan ini. Apa yang tersisa di situ? Lubang-lubang paku. Diingatkan oleh ayahnya. Seperti itu hati mereka. Masih terluka. Luar biasa. Ya. Nah, walaupun kita mungkin sudah minta maaf. Memang berat. Ya, memang manusia itu zaluman jahula. Zalum jahula. Banyak jahilnya, banyak zalimnya daripada hilmnya. Walaupun dia diberikan oleh Allah. Nah, akal Nah, maka eh, ini termasuk di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah datang ini la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda sekejap mata pun apalagi dimajukan. Minta dipercepat, tidak akan mungkin bi bisa. Maka mulai untuk kita mempersiapkan diri menghadapi satu kahar ini yang nggak mungkin bisa kita lolos darinya. Kemudian yang lainnya almarad penyakit manfaatkan waktu-waktu sehat itu dengan banyak takarrub ilallah, mohon ampun kepada Allah. Nah, demikian pula hal-hal yang lain yang kita tidak akan mungkin bisa lolos bencana, ya, musibah. Nah, Taib wallahu a'lam bishawab. Nah ini mana nama Allah Al-Qahar. Sehingga mereka yang beriman kepada makna Al-Qahar ini dia akan berjuang berusaha untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mentauhidkan Allah karena nama Allah Al-Wahid Al-Qahar itu saling terkait. La yakunu wahidan illa al-qahar wal al-qahar illa wahid. Zat yang maha tunggal satu-satunya tidak ada tandingannya, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kekuatan yang maha sempurna, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menyainginya. Maka dialah satu-satunya yang disembah, yang berhak disembah diibadahi. Semakin kuat penyandaran diri seorang mukmin yang mengimani nama Allah ini. Dan dia pun tidak akan melakukan apa. Nah, ingat dengan yang seperti ini dia ingat apa yang difirmankan oleh Allah sebagai bimbingan Allah dari dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Fa ammal yatima fala Terhadap anak-anak yatim janganlah kamu melakukan nah, bertindak kasar, kejam dengan kenikmatan. Insyaallah ayat-ayat sebelumnya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah betapa Allah perhatian sungguh kepada beliau. Ya, dalam keadaan beliau yatim piatu dilindungi oleh Allah, dibukakan oleh Allah hati orang-orang yang di sekitarnya menyayangi, mencintai beliau, melindungi beliau. Diingatkan oleh Allah akan hal itu, Rasulullah pun diingatkan. Fala amal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhab. Terhadap anak-anak yatim jangan kamu berlaku kasar. Ingat dulu. Alam yajid kayatiman fa'awa. Akan-akan ya. Fa'ammal yatim fala takana. Kita juga yang demikian. Nah, Rasulullah SAW lana uswah. Bagi kita, kita adalah uswah bagi kita. Nah, maka dengan kenikmatan yang kita peroleh, syukuri nikmat tersebut, gunakan untuk taat kepada Allah, dan ingat dan lihat orang-orang yang di bawah kita yang kurang. Nah, jangan menghardik mereka, jangan bertindak kejam terhadap mereka kasar. Lebih-lebih anak-anak yatim. Seakan-akan di sebagian mereka menafsirkan fa'amal yatim fala takhar. Kenapa? Tidak ada pelindungnya kecuali Allah. Kalau Allah sudah nah berbuat, tidak ada yang bisa melawannya. Nah, itu tadi seperti seperti ini juga, ya nah, hadis kursi tadi. Jangan menyakiti dan mengganggu wali-wali Allah. Nah. nah, setiap orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu adalah wali wali Allah. Maka jangan nah, menjangkiti mereka. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah pun marah kepada kepada kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang ceroboh karena kedoliman dan kejahilan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan ini. Taib. Nama Allah berikutnya insyaallah adalah Al-Wasi'. Al-Wasi'. Ini rata-rata menyebutkan nama Allah. Al-Wasi'. Sudah hampir 8 sudah hampir 81 ya, 80 ya. Kelihatannya sudah 70-an. Ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah 81 Nah diberitahu kita libur dulu Selesaikan yang carikan yang hadis-hadisnya insya Allah Ya Nah Saya juga ragu ya ada yang beberapa nama yang sebagian ulama memasukkannya sebagai nama menyebutnya seperti Syekh Mutaimin <clears throat> Syekh Sa'di menyebutkan juga ada nama-nama Allah itu yang berdiri sendiri seperti ini Al-Qahar, Al-Wahid dan ada yang dia itu nah dalam bentuk misalnya mudhaf mudhaf ilaih Allahumma malikal mulki atau zul jalali wal ikram Nah, ini ya. Nah, ini dimasukkan mereka dianggap itu dipandang sebagai doa. Cuma apa di apa? Itu kan diserukan dalam doa. Cuma sebagian memasukkannya sebagai nama. Salah satu di antara al-asmaul husna, yang lain enggak. Kan juga. Jadi nanti yang belum juga nanti al-hafi al-hafi. Ya, innahu kana bi hafiya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taraddad <clears throat> memasukkan nama ini ke dalam kumpulan Asmaul Husna yang beliau nah, kumpulkan. Nah. Tapi dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagai salah satu dari Al-Asmaul Husna Al-Hafi. Yang makna diantara makna Al-Hafi itu adalah Al-Latif. Al-Latif. Baiklah,